¡Vaya! 谁在读？ 阿哈利。 أنفسنا Kemudian ya kita masih dalam lanjutan dari bab atau dua bab yang dibawakan di sini. Babun kul ayyu shay'in akbaru sa'adatan kulillah. Dan bab yang kedua wa kana arsu. Ini babun wa kana arsu alal ma' wa huwa rabbul arsil azim dan hadis yang sekarang ini akan kita baca hadis yang bernomor 7420. Sab'al barba'miyah wa isrin. قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو sebagian lafadznya yaskuha Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillah wamsik 'alaika zawjak قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات وأن ثابت ويخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة Ada siang ke 700 atau 1420 Hadis dari Anas Berkata Anas radhiyallahu anhu tentang Zaid bin saya yasku. Yani yaskuha. Telah lewat hadis ini ketika kita daras dalam kitab nikah yang dimuat dalam Al-Mustaba dari Sunan Nasa'i ya kan kita nikah dalam bab yang ke 26 masalah itu Salatul mar'ati idza khutibat wastikharatuha rabbaha Perhatikan salatnya seorang perempuan jika ketika dipinang dan istikharah minta pilihannya seorang wanita tadi ketika dipinang minta kepada Rabbnya. Dalam judul itu ada sini juga dimuat ditetangkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam mensarah atau ayat ini ditetangkan juga Adanya sama sana yaskuha yakni Zaid bin Harisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkaranya Zainab. Ya kan? Zainab bin Jahsh. Istrinya Zaid bin Harisah. Di mana bahwasanya waktu itu Zainab kurang suka dengan Zaid. Sering memilih. Sehingga Zaid merasa kesepitan dan mengadukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, Ittaqillah wamsik alaika zawjak. Ittaqillah bertakwa kepada Allah wahai Zaid dan tahanlah atasmu, yakni istrimu. Zauj ini bisa untuk suami juga untuk is, istri zauj. Zaujun wa zaujah sama saja. Zaujun wa zaujatun bisa untuk istri. Kalau Anas berkata Anas, seandainya Rasulullah SAW menutupi sesuatu, eh, sungguh beliau menutupi ayat ini. Qala maka berkata Anas Fakanat Zainabu tafkharu al azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu Zainab merasa bangga ada kelebihan atas semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan yang dibanggakan oleh Zainab radhiallahu anhu dia berkata taqulu ya taqulu hiya iya. zawajakunna ahalikunna kalian wae istri-istri Nabi ya kan? yang menikahkan kalian adalah keluarga-keluarga kalian wali-wali kalian sedangkan aku kata Zainab Allah menikahkan aku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari atas langit-langit yang ada tujuh. yakni di atas sana. Ini yang diinginkan oleh Imam, Imam Bukhari tentang ada sih kenapa didatangkan di sini? Kenapa didatangkan di sini? yakni wazawwajani Allah taala min fawqi sab'i samawatin. Allah menikahkan aku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari atas tujuh langit sana, langit yang ketujuh, yang dari atas. Maknanya bahwasanya Allah berada di atas. Inilah penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat ulu, sifat ketinggian yang mutlak, maka dikenal dengan istilah lahu uluwul mutlak. Uluwul zat wa uluwul qadr wa uluwul apa? Uluwul qahr dan yang semisalnya. Zatnya berada di atas bukan di mana-mana sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang dari kalangan ahlul bidah Nah ini. Lahu uluwud zat, memiliki ketinggian zat. Bukan cuma ketinggian kekuasaan. Tapi ketinggian zatnya, zatnya berada di atas ars. Min fauqi sab'i samawatin. Inilah yang diingat Imam Bukhari terkait dalam masalah ini. Antum lihat dalam bab wa kana arsu 'alal ma' wa huwa rabbul arsil azim. Jadi dia berkata zawajakunna ahalikunna ahali ini kata jamak. Ahali ini kata jamak. وان ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس yakni yang paling tersahih tentang maksud daripada ayat ini setelah Hazab ayat ke-37 bahwasanya Zainab akan menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini telah lewat dari kita di kitab nikah dalam bab ke-26 Anda melihat ke sana. Telah kita pelajari sebelum ini. Sekarang kita sampai pada bab yang berapa kemarin? Bab 36 masuk ke 37. ini 10 bab yang telah lewat dalam kitab nikah wa tukhfi fi nafsika ma mubtihi wa takhsan nas yakni Rasulullah SAW seandainya menutupi sesuatu dari firman Allah Ta'ala pasti akan menutupi ayat ini bermakna bahwasanya Zainab akan menjadi istrinya Nabi SAW Adapun ayat ini ataupun adapun hadis ini dibawakan di sini adalah terkait dalam masalah sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Makhluk yang terbesar adalah aras dan Allah berada di atas aras bukan di mana-mana sebagaimana yang masyhur dari kalangan pemahamannya asyairah yang ramai di negeri ini khususnya menyebar di mana-mana. Bahkan merasa alergi ketika kita sebut Allah berada di atas ars. Yang mereka ingin adalah Allah berada di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Nah. Hadis yang ke 7421. Haddatsana Khallad bin Yahya, haddatsana Isa bin Tahman. Annahu qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu Nazalat al hijab fi Zainab binti Jahsh. Turun ayat al-hijab terkait dengan perkaranya Zaid bin Jahas yakni ketika Rasulullah bina dengan Zainab menjadi istrinya wa at'ama 'alaiha yawma idin khubzan wa lahman wa kanat tafkharu dan Rasulullah SAW pada hari itu memberikan makan atas binaknya dengan Zainab, nikahnya dengan Zainab dengan khubus dan daging, roti dan daging. maka dan adalah Zainab saat itu tafkhuru ala nisain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa bangga atas semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berkata, maka takulu dan kala itu berkata, Innallaha ankahaniya ankahani fis sama. Allah menikahkan aku di langit yakni dari langit sana. Dan sama maknanya adalah perhatikan sama adalah maknanya ulu. Sama adalah maknanya adalah ting, tinggi. Bukankah kemudian Allah berada di sama di dalam langit? Artinya atasnya ada langit, sampingnya ada langit, kanan ada langit, kiri dan ada depan atau tidak. Sama mananya ba'u ulu, sumu, mananya tinggi. Jangan dipahami bahwasanya Allah berada di dalam langit. Tidak bahkan Allah terpisah dari semua makhluknya. Tidak ada makhluk satupun yang menyatu dengan Allah. Dan Allah adalah yang maha besar, gak ada satupun makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dikatakan bahwasanya Allah berada di dalam langit? Ini tidak. Mananya adalah sama adalah u, ulu. Berada di ketinggian sana. Maka ahlu sunnah wal jamaah untuk menetapkan perkara ini datang dari salafus salih mereka mengatakan Allah ba'inun an khalqihi. Allah adalah terpisah dari makhluknya. Bukan menyatu dengan makhluk. Lain dengan pemahamannya yang dikenal dengan ihtihad apa? Alul ihtihad. Menyatunya Allah dengan makhluk. Ya kan? Wahdatul wujud dan yang semisalnya. Di sini Syekh bin Bas tidak menyinggung tentang masalah mata hadis ini cuma menyebutkan beliau rahimah mengatakan asar hadza ahadul ahadisi asulasiyah lil Bukhari rahimahullah taala wa ya lahu salasatun wa ishruna hadisan rawaha bisanadin sulasiyin hadis yang telah kita baca tadi adalah satu di antara hadis-hadis yang dikatakan sanatnya sulasi. Sulasi adalah Bukhari dari gurunya, gurunya dari tabi'i, tabi'i dari sahabi. Antara Bukhari dengan Nabi terselangi tiga orang. Itu namanya hadis sulasi. Cuma tiga tobakoh. Antara Imam Bukhari dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Terselangi tiga orang gurunya Bukhari, kemudian tabi'i, kemudian sahabi. Siapa sahabi? Sahabatnya Nabi. Jadi antara Rasulullah dengan Bukhari terselangi tiga orang yang namanya hadis sulasi. Beliau memiliki, ini Bukhari memiliki apa? 23 hadis yang beliau riwayatkan dengan sanad cuma terselangi tiga orang. Ada kita kecil, kutaib kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad siapa? Siapa? Syekh La ilaha illallah. Siapa? Syekh yang tinggal di Magetan kemana dulu siapa namanya? Hmm? Yang sekarang di Banjar siapa? Lupa. Hah? Hasan, bukan. Yang di Wates. Hmm? Muhammad bin Manik, la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Manik, Abdullah Ta'ala, memiliki kitab sulasiatnya Imam Bukhari. Hmm, kitab kecil, pernah dulu kita baca mereka ketemu jumpa itu di Yaman ada kitab kecil kalau nggak salah waktu itu dihadiahkan oleh beliau untuk saya ketika saya berkunjung ke markas beliau di Sa'wan kota Sa'wan di Son'a ya kan ada namanya kitab sulasiat punya Syekh Muhammad Manik nah Kumpulkan khusus Sulasiatnya Imam Bukhari Jadi sanatnya cuma tiga Ada hadis yang sanatnya itu cuma Antara Bukhari dengan Nah, Imam Bukhari dengan Nabi SAW cuma tersan tiga orang kumpulkan jadi satu. Nah, paham itu? Cuma gak ada sarahnya. Ya, kumpulan seperti itu. Tapi di sini disinggung semua terkait dalam masalah ini. Jadi dekat sekali. Ini syarat yang paling tertinggi. Yang dimiliki Imam Bukhari. Kalau Imam Nasai berapa? Empat tabakoh. Antara beliau Nasai dengan Nabi terselangi empat rawi. Ya kan? Berkata Al-Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala Takallama ala isyarah awil aini? Nah, ini pertanyaan dari saya bin Bas. Kepada sebagian para hadirin yang hadir dalam majelis beliau. Dan telah kita sebutkan yang menghadiri majelis beliau tatkala daras ini, tauhid ini yang menghadiri dalam masyayikh. Bukan sekedar pelajar-pelajar biasa, tapi yang menghadiri termasuk dari kalangan para masyayikh alul ilm yang menghadiri majelis beliau. Takallam ala syari' awal awal aini. Kenapa pertanyaan demikian ya ikhwah? Ini perlu antum tahu. Kenapa? Karena beliau Syekh Bas buta. Jadi nggak bisa membaca orang buta. Sehingga perlu tanya apakah ada komentar tentang sanatnya hadis ini ini saya siapa syarih maksudnya Ibn Hajar atau Al-Aini Ibn Hajar atau Aini dua-duanya memiliki syarah Sahih Bukhari. Kalau Ibn Hajar As-Syafi'i mazhabnya. Kalau Al-Aini siapa mazhabnya? Al-Hanafiyah. Hanafi. Ini juga penting ya bagi antum, bagi para pelajar kita semuanya. Penting untuk mengenal nama-nama pensyarah kitab-kitab yang terkenal di antaranya adalah Al-Aini, di antaranya ada Ibn Hajar dan yang lainnya. <clears throat> Al-Aini Al-Hanafi telah lewat tentang penyebutan dari Isa bin Bas bahwasanya Al-Aini kurang sepantasnya dalam menelaah hadis sehingga banyak terluputkan perkara-perkara yang terkait dalam salah sanad. Adapun Ibnu Hajar, Syekhul Islam, ya kan udah nggak ada lagi komentar tentang beliau <clears throat> sehingga suara yang dilakukan oleh Ibnu Hazar dalam Fathul Bari dikatakan oleh ahli ilmu pada hijrata badal fatah. Udah, kalau sudah Fathul Bari itu sudah nggak ada lagi yang mampu membuat yang lebih luas, lebih mencakup, lebih lengkap dari apa apa yang dibikin oleh Imam Bukhari, Imam, Imam apa Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sehingga Syekh tali Adam juga dalam Sarah Sunan Nasai ya kan nggak lepas semua permasalahan harus bersinggungan dengan Fathul Bari setiap hadis hadis per hadis pasti nukil di sana. Berkata sebagian yang hadir di dalam majelis itu, qala al-Hafidz Hajar fil Fath. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, al fatah Alif Lam Lil Ahad, yakni Fathul Bari. Mujarrad Salis Asar, mujarrad ke-13, nomor hadis 400 atau nomor apa nomor uh, Subhan 412. Wa huwa akhiru ma waqa'a fi sahih min sulasiyatil Bukhari. Tengok. Wa huwa yani hadis ini, hadis yang paling terakhir yang ada dalam Sahih Bukhari tentang sulasiatnya Bukhari tentang apa? Hadis yang sanatnya tiga tobako saja. Hadis yang paling terakhir yang sanatnya sulasi. Mabum. Yang tobakonya ada tobako sulasi, sulasia, sunai, sulasi, rubai, khumasi, sudasi, subai, sumani dan yang semisalnya. Telah lewat kemarin berkali-kali dalam syarah Sunan Nasai. Hadis ini yang paling terakhir yang dibawa Imam Bukhari yang sanatnya adalah sulasi antara beliau dengan Nabi terselangi dengan tiga rawi sahnya Bukhari dan tabi'i dan sahabi Muhammad Muhammad Gorontalo perhatikan Waktu takut Isa Hadisun akharu fil libas lakinnahu laysa sulasiyan. Perhatikan, Isa tadi adalah syekhnya Khalad. Isa bin Tahman. Syekhu Syekh Bukhari. Gurunya guru gurunya Bukhari. Dan telah lewat hadisnya Isa, hadisnya lafaz yang dibawakan oleh Isa. Dan suatu hadis dalam masalah libas, yakni dalam kitab libas. Fil libas ini dalam kitab libas. Perhatikan itu. Fil libas, muslim. Buang muslim. Perhatikan. Ayo bung. Ya kan? Maka taqaddama lihi sahadisun akharu. Kenapa dibaca akharu Haidar? Kenapa bukan akharun? Hmm? Kenapa bukan akharun? Kenapa kok akharu? Kenapa kok ru bukan run? Mudah, mudah nanti. Ayo, sebab Mas Rizki Mas Ridwan mamnu'un min sarf yang mamnu sarf itu atau isim yang mamnu sarf tidak menerima tan Tanwin maka dibunyikan akhoru bukan akhorun. Naatnya hadis seharusnya kan akhorun tapi karena dia mamnu menasr maka akhoru. Nah. Telah lalu hadis yang dibawakan oleh Isa. Nah, Isa bin Tuhaman. Muridnya Anas bin Malik fi libas jadi dalam kitab libas lakinnahu laysa sulasiyan akan tapi di sana bukan sanatnya sulasi walafnya walafduhu dan lafadznya di sini wa kanat tafkharu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat Inna innallaha ankahani fis sama' inta kalamuhu rahimallahu ini komentarnya al Habib Ibn Hajar yang dibawakan oleh satu di antara para hadirin yang menghadiri majelisnya Syekh bin Bas ketika mensyarah kitab ini kita tauhid. Kemudian dilanjutkan qala al-Imam Al-Aini fi Umdatul Qari. Nah tengok Al-Aini kitabnya Umdatul Qari. Kalau Ibn Hajar kitabnya Fathul Bari. Ya kan? Musalat yang ke Jilid kedua fi khamsa wa asrin yakni apa jilid yang ke-25 Sabha mi'a wa arba'at asar 114 Wa hadha wal hadisu asalis wal isruun min sulasiyatil Bukhari wa huwa akhiru sulasiyat Inilah hadis yang ke-23 dari sanad yang disebut dengan sanad sulasi ini adalah yang akhir, wa huwa akhiru sulasiyat. Akhir hadis yang disebut dengan sanatnya ti, tiga tobako. Gurunya Bukhari, kemudian tabi, kemudian sahab, sahabi. Gurunya Bukhari, tabi'i, sahabi. Udah, sambung sampai Nabi. Wal hadisu akhrajun Nasa'i fi Isratin Nisa. hadis ini dikeluarkan juga Imam Nasa'i dalam apa? Dalam Bab isratun nisa. Isra bukan asra. Isra kalau asra 10. Kalau isra apa? Apa bedanya asra dengan isra? Ayo, mari tuan. Iya, Bung, Bung Muslim, jangan tuh. Ah. Ayo Mas Juret. Ya Mas. Apa bedanya asara dan isra? Nah, Pak Muksin, menggauli nisa. Bagaimana kita menggauli nisa? Artinya apa? Menggaul, hidup berkeluarga dengan istri-istri itu bagaimana? Dalam bab isratun nisa. Isra yakni bagaimana kita berkeluarga menggauli para wanita sebagai istri-istri kita. anisah Sa'ad bin Aduh. Sedikit, sedikit, sedikit. An Ishaqa bin Ibrahim. Ya kan? Arawai. Wa fi nikah an Ahmad bin Yahya As-Sufi. Ya kan? Dalam kitab nikah juga. Artinya Imam Nasai mengeluarkan dalam dua dua permasalahan dalam kitab nikah. Dari Ahmad bin Yahya Sufi. Ah, perhatikan eh, Muhammad Muhammad Ahmad Ayub perhatikan itu kalamu كلام رحمه تعالى bin Bas باس رحمه al maksud, anna salah salasatun wa isruna yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimah ta'ala dan juga Al-Aini bahwasanya ini adalah tabakonya yang tiga Tiga tobako antara Imam Bukhari dengan Nabi ada 23 hadis yang dibawakan dalam Sahih Bukhari. Rawaha min tariqin salasatin. Nah. Beliau meriwayatkan hadis-hadis ini dari jalan yakni tiga tiga tobakoh. Syekhuhu wa tabi'i wa sahabi. Nah ini gurunya beliau Imam Bukhari dan tabi dan sahabi. Waqad syaraha Safarini fi muallafin. Jangan dibaca muallif fi muallafin. Si maf'ul. Kalau muallif sim fa'il. Karya tulis itu namanya muallaf. Penulisnya mual muallif. Mafhum? Saya kata allafa yuallifu. Muallaf sim maf'ul. Karya tulis. Kalau penulisnya mual muallif. Artinya telah disyarah oleh Safarini. Imam Safarini dalam karya tulis yang etnya apa? Tersendirikan. Enggak digabungkan dengan perkara yang lain. Hadis khusus terkait dengan sanatnya yang tiga-tiga ini. Dekat apa kok? Hanafi. Berarti kan? Lali Safarini Syarh Sulasyat Ahmad. Tapi <clears throat> di sana juga Safari punya Syarah Sulasyat li Ahmad. Ini Imam Ahmad juga punya sanat yang tiga. Antara beliau dengan Nabi juga punya sanat yang tiga orang terselangit cuma tiga orang. Tengok di bawah setan kaki. Tengok di bawah setan kaki. Maknanya apa maksud dengan wahabbada? Muhabbadha pakai baknya ditasdid. Muhabbadha. Al munahabbadha. Ah, saya bisa ngerti kan? Wa munahabbadha. Ayo Pak Alfan. Ah. Siapa yang bisa? Ayo Ridwan. Habbadha. Ini adalah lil madah. Kalimat diucapkan untuk pujian. prasangka bagusnya seandainya ada satu di antara para ulama yang mensarah sulasiatil imam Bukhari rahimahullah ta'ala hmm. jadi wahabbadha mananya apa? alangkah bagusnya itu namanya pujian untuk matah kalimat tu'tabiha lil matah untuk pujian Alangkah bagusnya seandainya ada satu di antara ahlul ilm yang mensyarah sulasiatnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Kalau dikumpulkan sulasiat, tadi telah kita sebutkan punya Syekh Muhammad Mane. Tapi kecil. Tapi syarahnya yang ini kalau seandainya ada ini lebih bagus. Mungkin ada, cuma mungkin belum sampai kepada ini yang mengumpulkan syarah ini yang mengumpulkan dalam tulisan ini yakni muridnya Syekh bin Bas. Tayyib al-hadis birakam sab'al wa arba'mi'a wa asnan 7522 Haddasana Abu Yaman Akhbarana Su'aibun Nah Su'aibun ini munsarif Ya kan Bukan dibaca Su'aibu Tapi mun Su'aibun Pakai tanwin di antara para nama Nabi adalah nama Su'aib. Nabi Su'aib adalah termasuk nama yang mun. Sorry, ada berapa orang? Enam. Aib. Haddasana Abu Zinad. Adalah Arad. An Abu Hurairah anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Kala inna Allah lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arsihi. Inna rahmati sabaqat ghadabi yakni hadis ini dari Abu Hurairah anhu bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh Allah tatkala selesai menciptakan ciptaannya kata ba'indahu tengok kata ba'indahu fawqa arsihi Allah menulis di sisinya di, di, apa, di atas arsnya Innallah inna rahmati sabagat ghadabi sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Atau mendahului apa kemurkaanku. Hadis juga rawal Imam Muslim dengan nomor 2751. Hadis selanjutnya 7413. Hadatsana Ibrahim bin Al-Mundir. Hadatsani Muhammad bin Fulayh. Fulaih tasghir. Qala hadatsani abi yani Fulaih. Hadatsani Hilalun an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man amana billahi wa rasulihi wa qama as-salata wa shama ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ayudkhilahu al-jannata hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha qalu ya Rasulullah afala nunabbiu nasa bidzalik nunabbi nabba'a yunabbi'u apa mengkhabarkan qala inna fil jannati mi'ata darajatin adallahu lil mujahidina fi sabilihi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh Fa idza sa'altumullaha fasalu fasaluhu fasaluhu fil firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru ini gimana bacanya yang benar Hah. aslinya apa gimana aslinya Hah? aslinya tatafajjaru anharul jannah Aslinya tatafat jaru taknya dibuang satu. Tatafat jaru. Mafhum? yakni ada dari Abu Hurairah anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menuturkan barang siapa yang beriman dengan Allah dan rasulnya dan menegakkan salat tengok di sini berarti kan bukan melakukan tapi menegakkan kalau melakukan yang penting ngelakoni. Kalau menegakkan ini beda. Benar-benar harus tegak sesuai dengan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, nah, dan wajibatnya. Ini namanya tegak. Apalagi beberapa perkara-perkara yang disunahkan dalam sholat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi berpuasa bulan Ramadan kana haqqan 'ala maka wajib atas Allah yakni tidak ada yang mewajibkan tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memasukkannya orang tersebut man tadi ke dalam surganya baik dia berhijrah fisabilillah atau duduk di kampungnya yang dia dilahirkan di situ di dalamnya kalau mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalik?" Afala nunabbi'u. Nabba'a yunabbi'u maknanya khabbara yukhabbiru. Nabi dikatakan nabi karena membawa khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanabba'a dia apa? Menjelma jadi nabi. Itu namanya tanabba, kaya wong Jombang. Sapa jenenge? Wong Jombang ning menjelma jadi nabi sapa? Eh, mana si Abu Salman? Enggak ada beliaunya. Nah, tonggomu. Nah. Jadi kalau tanah bahaya itu ya kan mengklaim dia jadi nabi. Kalau Nubia atau Nubia nah, dijadi apa? Di angkat jadi nabi. Nah. Jadi kata para sahabat, afalan nunabbi'un nasa bidzalik? Tidakkah kami memberikan khabar kepada manusia tentang apa yang engkau sampaikan tadi wahai Rasulullah? Siapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, menegakkan salat, puasa Ramadan, maka wajib atas Allah memasukkan ia ke dalam surga hijrah fisabilillah atau dia duduk di kampungnya yang dia dilarikan di dalamnya. Bukankah kita memberikan kabar kepada manusia wahai Nabi dengan perkara ini? Kala Nabi berkata, Inna fil jannati mi'ata darajah. Ditambah lagi tentang keutamaan tentang surga yang dijanjikan oleh Rasulullah terhadap orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya menegakkan sholat menunaikan puasa Ramadan. Ditambah dengan apa? Sifat yang tentang tentang surga sungguh dalam surga adalah ada 100 derajat. 100 tingkatan. Adallahu Allah menyiapkan derajat-derajat tadi untuk para mujahidin fi sabilihi tengok. Untuk orang-orang yang berjihad dalam jalannya Allah. Kullu darajat ini masing-masing dari dua derajat, dua tingkatan ma bainahuma kama bainas sama Ini masing-masing dari dua tingkatan tadi adalah jaraknya, jauhnya antara langit dengan bumi. Coba. Jauhnya. Baik. Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus. Maka bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah yakni mintalah firdaus. Ini surga. Fa innahu awsatul jannah maka sungguh firdaus adalah pertengahan surga dan yang paling tinggi dari surga. Wa fawqahu arsyur rahman dan di atas surga ini firdaus adalah arsyur rahman, arsnya ar-rahman. Wa minhu tatafajjaru anharul jannah dan dari Arsy Rahman memancar sungai-sungai surga. Jadi yang diinginkan dalam hadis ini adalah yang paling inti adalah wa fawqau arsur rahman. Allah berada di atas aras, berarti di atas di tinggi sana. Kenapa? Karena sumastawa alal aras. Ayat terkait dengan masalah ketinggian Allah sangat banyak sekali. Al-Hadis berakam sabah Allah wa arba'miha wa arba'wa 7444 Hadasana Yahya bin Ja'far, hadasana Abu Muawiyah anil A'mas an Ibrahim wa Taimiyu an abihi anhu anau qala bahwasanya beliau Abu Dzar berkata dakhaltul masjidah aku masuk masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun sedangkan Rasulullah dalam keadaan duduk falamma gharabatus syamsu maka tatkala matahari itu terbenam kala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar wa ya Abu Dzar Hal tadri aina tadhabu hadhi? Apakah engkau tahu Abu Abu Dzar kemana matahari ini pergi? Hal tadri apakah engkau tahu? Perhatikan aina kemana matahari ini pergi? Kala berkata Abu Dar, kultu Allah wa Rasul a'lam. Kala rawi berkata Abu Dar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kala berkata Rasulullah SAW, fa'inna inna tadhabu tasta'dinu fis sujud. Maka sungguh matahari ini ketika terbenam pergi dan minta izin dalam sujud. Jadi untuk minta izin untuk sujud sujud di bawah ars. Fayu'zanulah maka diizinkan untuk materi tadi untuk beredar. Berjalan. Wa ka'annaha qad dan seakan-akan di, di, telah dikatakan kepada si matahari tadi irji'i min haitsu ji'ti. Kembalilah dari mana engkau datang? Dari mana di timur. Kembalilah engkau wahai matahari dari mana engkau datang? fatatlu'u min maghribiha. maka terbitlah dari apa? Baratnya. Tsumma qara'a dzalika mustaqarrun laha fi qiraati Abdul fi qiraati Abdullah. Kemudian membaca ayat dzalika mustaqarrun laha. Jadi tempat istiqrarnya matahari adalah dibacakan dalam ayat bikerta bidar. ada yang berakam, ada yang bernama tujuh ribu, oleh berakam sabah al barbaawa, kamsa wa isrin barmi wa kamsa wa isrin, antasana Musa, an Ibrahim, antasana ibnu Syihab. Antasana ibnu Syihab, an an Ubaidillah, an Ubaidi bin Sabak, Sabak, an zaidah bin Thabitin. Wa qala laisu haddatsani Abdurrahman bin Khalid Ana Ali bin Syihab, Ali bin Sabbab. Ini namanya ada tahwil. Pindah sanad. Anna Zaid bin Thabitin haddathahu. Qala Arsala ilayya Abu Bakr fatataba'tu al-Qur'an hatta wajadtu akhir surat at-Taubah ma'a bi Khuzaimah al-Ansari. Lam ajidha ma'a ahadin ghairihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta khatimatil baro Ayatnya apa? Ini kan wa huwa rabbul arsil azim. Yang terakhir adalah wa huwa rabbu rabbul arsil azim. Nah. Sungguh telah datang kepada kalian rasul utusan dari diri-diri kalian sendiri sampai berakhir wa huwa rabbul arsyil azim ini kita katakan hatta kha, hatta khatimati bara'ata nah yakni surat at-taubah ini maka oleh itu perhatikan hadis-hadis ini diterangkan oleh Imam Bukhari keterkaitannya dengan permasalahan adalah tentang ketinggian Allah dan tentang sifat ars yang sangat besar. Dan tentang beberapa sifat-sifat makhluk Allah yang besar, diantaranya langit-langit. Diantaranya jelas sungai apa sungai-sungai yang ada di surga. Diantaranya adalah memancar sungai-sungai dari arus ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah termasuk faedah yang sangat besar tentang pentingnya tauhid. Kenapa? Karena man amana billahi wa rasulih ini kalimat tauhid. Pada yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, wa qama salata. Ya kan, wa shama Itu termasuk perkara-perkara yang sebagai tuntutan untuk tauhidnya seorang itu diterima. Menegakkan salat, menunaikan puasa Ramadan. Ini beberapa muktadayat terkait dengan tauhid tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, hadis-hadis ini terkait dengan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh beliau Ubaid kok antum mainan kayak gitu ngurungan apa apa nih tuh ngono kira-kira kipas angin Oneng main-main oneng tulanan apa kopiah oneng tulanan apa hmm, laron Hah? Ngene. Piye? Baik. Jadi terkait dengan sifat-sifat makhluk Allah yang sangat besar, diantaranya langit, bumi, ya kan? dan semuanya adalah tidak ada artinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat tentang apa? Bahwasanya semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala adalah tentang apa? Tentang masalah tauhid tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus mengesahkan Allah karena konsekuensinya hal-hal ini semuanya telah dalam genggaman Allah, maka kita harus mengesahkan Allah taala. Inilah yang terkait dalam masalah kita tauhid. طيب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس بهذا وقال مع ابي al Ansari. يعني tadi Ayat tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir ayat. Jadi sana terkandung apa? Wa huwa rabbul arsil azim. Dan ya Allah adalah Rabb ars yang sangat agung. Hadis yang bernomor 7426. Hatasana Mu'alla. Mu'alla. Benu Asad. Hatasana Wuhaibun an Sa'idin an Qatadah an Abil Aliyah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb La ilaha illallahul alimul halim La ilaha illallahu rabbul arsyil azim La ilaha illahu rabbus samawati wa rabbul ars wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim Tengok ya kawan di sini. Ini semuanya adalah pembahasan masalah tauhid tentang kalimat tauhid la ilaha illallahul alimul halim. Nama-namanya semuanya mengandung sifat. Baik asyarah pertanyaan dari saya bin Bas, kada indakum kullukum la ilaha allahu la ilaha illallahul alimul halim. Apakah seperti ini di sisi kalian seluruhnya pada kalian semuanya dengan lafaz la ilaha illallah la ilaha illallahul alimul halim jawabannya muridnya i na'am iya Qala bin Bas fi riwayah al-ukhra al-azimul halim al-azimu al-halim jadi ganti daripada alim yakni al-azim ini ya, perhatikan ini membuktikan bahwa saya saya bin Bas ini adalah orang yang hafal tentang Sahih Bukhari bahkan Kutubus pusita. Beliau hafal Kutubus pusita. Hafal semuanya. Walaupun buta. Tapi hafal Kutubu pusita. Sehingga beliau menguasai lafaz-lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di sini tertulis la ilaha illallah halim. Tapi beliau mengetahui dalam lafaz yang riwayat yang lain al-azimul halim. Taib. Ilmu itu mau wibah ya ikhwa. Ilmu itu mau wibah pemberian dari Allah SWT. Banyak orang yang cerdas, pinter tapi nggak dapat ilmu yang benar. Anas bin Hakim sab'al barba'mi'a wa sab'a wa isrin 1427. Haddatsana Muhammad bin Yusuf حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يسأقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش Jadi di sini ya dari sini dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bersabda, "Yas'akuna yaumul qiyamah." Manusia akun, Ini apa? Apa akun?" atau use akun sama saja. Tapi setelah kita bisa besok lagi sarahnya ini cukup sampai dulu kita cukupkan walhamdulillah